Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Kita lanjutkan uh, pembahasan catatan kaki yang nomor 3 sampai 5 di halaman 79. Ya, di bagian bawahnya. Qala Ibnul Hajj ya, qala Ibnul Haji ma yajzim fi'laini ay ya aso latun wa illa faqad yakunu jawab ghayr faqad yakunu jawab ghayra fi'lin kal jawab bi fama nahnu min qawlihi ta'ala mahma ta mahma mahma tina bihi min ayatin litas harana biha fama nahnu bimu minin di ayat mahmata mahmata tina bihi min ayatin litasharana famanah famanahnu laka bimu'minin fayu'ti bi fa'u fil jawabi tusamma rabitatun rabitatun li jawabi syarti bisa dilihat di hasyatu ibnul hajj halaman 60 Ya, di sini berkata Ibnul Hajj apa-apa yang menjazamkan dua fiil ai maksudnya adalah asalah ya jadi asli ya atau asalnya wa illa faqad yakunul jawab ghairu fi'li kadang-kadang sebagai jawab selain fi'il ya seperti jawab uh, fa ya fima nahnu ya seperti jawab fima ya, fima nahnu ya seperti jawab fama nahnu ya dalam ayat mahmata ti nabihi min ayatin litasharana nabiha fama nahnu laka bimu'minin ya jadi maksud dari poin yang ketiga ini ya yang setelah yang disampaikan oleh Ibnu Ibnu Haj dalam hasyahnya bahwasannya perkataan musannif ma yajzimu fi'lain jadi jawazimul mudhari yang memajzumkan dua fi'il itu adalah memang secara aslinya dia itu memajzumkan secara fi, e, dua fi'il secara asli namun kecuali ya terkadang juga e, apa namanya sebagai e, jadikan kalau contoh-contoh yang sudah-sudah itu misalnya menggunakan mahma ya mahma yuhawil mubtilun yang halaman 78 mahma yuhawil tom salhaki koti tazhar. Jadi ada dua fiil yang majzum. Namun terkadang cuma satu dan uh, apa namanya jawab syaratnya itu jawab syarat ya jawab, jawab syaratnya itu tidak berupa berupa uh, fiil ya, jadi kalau contoh-contoh yang sudah yang memazumkan dua fiil itu jazm yang pertama itu sebagai syarat ya dan uh, yang mazum yang kedua itu sebagai jawabnya tapi tidak selalu dua-duanya baik jawab syarat atau syaratnya itu majzum uh, dengan fiil, namun terkadang juga bukan fiil. Seperti jawab ya, jawab syarat menggunakan fama nahnu ya di ayat mahmata ti bihi min ayatin litasharona biha. Sini ada mahma tina itu dia majzum ti ya bihi min ayatin litasharona bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami dengannya yaitu syaratnya famanahnu laka bimu'minin ya maka kami tidak akan beriman kepadamu ya maka famanahnu laka minin itu sepaket adalah jawab syaratnya dan di sana tidak ada fiil ya jadi tidak mesti jawab syarat itu fi, uh, adalah fiil yang majzum juga seperti contoh-contoh yang sudah-sudah, semisal aina matakunu yudrikumul mauta gitu. Atau wa alu min khairin oh, ya. wa alu min khairin ya'lamhullahu yaitu jazm jazm. Tapi ini beda di ayat ini. Mahma tina itu majzum, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona biha famanahnu laka bimu'minin itu jawab syaratnya. Selanjutnya yang keempat ya. Dari faidah-faidah dan catatan penting alamatu adawati syarti allati tajzimu fi'laini ya fi'laini sihhatun hul, sihhatu hululin in syartiyatu mahalluha fahiya uh, fahiya umul babi tanda ya dari perangkat-perangkat syarat ya atau adawat-adawat syarat yang menjazamkan dua fiil yaitu boleh ya menempati in ya in syartiyah ya in sebagai eh, syarat di posisinya fahya ummul bab maka dia adalah induk dari bab jadi maksud nomor 4 itu bahwasanya tanda perangkat e, syarat yang menjazamkan dua fiil itu boleh menempati posisinya in syartiyah dalam kedudukannya. Ya maka dia adalah induk dari bab ini. Ya maksudnya bab fiil syarat. Ya. Jadi boleh menempati in syartiyah dalam posisinya. Yang kelima, idza jaa fi'l syarti ya idza jaa fi'lu fi'lul fi'lul fi'lu syarti fi'lan madiyan fa innahu yakunu mabniyan fi mahali jazmin nahwu wa in uttum udna apabila datang fi'il syarat ya sebagai fi'il madi Semisal contoh wa in uttum udna tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan fa innahu yakunu mabniyan fi mahali jazmin maka fi syarat tersebut itu mabni dalam posisi majzum dalam mengi'rabnya wa in utum udna maka utum itu dia mabni fi mahali jazmin itu di surat Al-Isra ayat 8 ya kita lihat tabel di atas mukhatatun yuwaddihu yuwaddahu jawazim al-mudari'a ma'a ma Sini ada diagram yang menjelaskan tentang al-mudari' bersama eh, beserta contoh-contohnya al-jawazimu itu terbagi menjadi dua itu alladhi yajazimu fi'lan wahidan memazumkan satu fi'il contohnya lam lamma lamul amr lan nahiyah contohnya lam yuhmil zaidun darsahu ya. contoh yang lain bada adar bada adar suwalamma yahdur zaidun falyakul khairan aw liyasmut la tuakhir amal al yauma illa al ghada ya. contohnya Zaid ya tidak mengabaikan lam yahmil Zaidun darsahud dia tidak mengabaikan pelajarannya ya pelajaran sudah mulai dan Zaid belum datang ya bada darsu walamma yahdur Zaid Falyakul khairan awliya semut Berkatalah yang baik atau diam. Selanjutnya la tuakhkhar amal al-yawma, jangan menunda pekerjaan hari ini ila ilal goda. Ya. Pada besok ya, jangan tunda-tunda pekerjaan hari ini ke besok. Alladhi yang kedua alladhi yadhimu fi'laini menjazamkan dua fi'il yaitu ada in Yaman man man mahma idma ayu ayun mata ayana aina anna haisuma kaifama contoh yang pertama intah taram ikhwanaka yahta, yahtarimuka jika dia menghormati saudara kamu maka dia akan menghormati kamu al min syai'in ya, tuhasib alaihi alaihi ya apapun yang kamu kerjakan dari segala sesuatu ya maka kamu akan mempertanggungjawabkannya atau kamu akan dihitung atasnya. Selanjutnya man ya'mal khairan yalqa khairan. Siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Yang keempat, ya mahma tabutun ya, yazhur ma'al ayami. Ya, apapun yang kamu sembunyikan maka akan tampak bersama dengan hari-hari maksudnya seperti istilah ya apa namanya pandai-pandainya kamu menyembunyikan bangkai nanti akan tercium juga gitu ya. Jadi apapun yang kamu sembunyikan suatu hari nanti dia akan tampak ya bersama dengan bergulirnya atau seiring bergulirnya waktu. Yang kelima, idma tata'allam tataqaddam. Kalau kamu e, mengajarkan, maka kamu akan maju ya. Yang selanjutnya yang keenam, ayu yaumin tasum asum ma'ak ya. Hari apa saja kamu puasa maka aku juga puasa bersamamu. Yang ketujuh mata tusafir asafir. Ya, tusafir usafir. Kapanpun kamu bersafar, aku juga bersafar. Selanjutnya yang ketujuh, ayana ta ta ta tani ya. Ya ak ya akromuka. Kapan saja kamu berpergian, eh kapan saja kamu mendatangi aku, maka aku akan memuliakanmu. Selanjutnya yang kedelapan, aina ma yadhhab talibul ilmi yanfa. Di mana saja datang penuntut ilmu maka dia akan memberi manfaat atau dia akan bermanfaat. Yang ke 10 ya anna ya anna tujad ma'an talqon nasan di mana saja kamu menemukan air, maka kamu akan bertemu manusia. Yang sebelas, hai suma tantazaru ya tantazaru eh, ain hai suma ah dur ilaika. Di mana saja kamu uh, hadir atau eh, kamu menunggu, maka aku akan hadir atau hadir kepadamu ya. Yang ke 12 kaifama tu'amil ya kaifama tu'amil tu'amilin nasa yu'a yua miluka bagaimana kamu memperlakukan manusia yua miluka seperti itu pula ya kamu ya atau mereka akan mem memperlakukan kamu ya. sebagaimana kamu mem, ya bergaul dengan manusia maka seperti itu pula kamu akan digauli oleh manusia yang lain selesai pembahasan tentang Jawa imal Modore semoga bermanfaat dan semoga membantu dalam menjawab tamrin PR di halaman 83 ya